Dialah Allah yang telah memberikan kenikmatan yang zahir ataupun yang batin kepada kalian. Oleh karenanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya maka di antara ketatan yang telah kita jalankan yaitu kita walhamdulillah menunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan itu adalah merupakan kewajiban kita untuk menunaikan salat lima waktu dan tentunya yang namanya setan itu tidak akan ridho kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbagai upaya setan itu senantiasa menggoda kita untuk kita lalai dari peribadahan, untuk kita mungkin pula dalam ibadah kita itu setan akan ganggu sehingga ibadah kita sebagaimana salat kita tidak khusus dalam ibadah kita Sementara yang namanya khusyuk itu adalah ruh salat, Inti dari salat. Seorang yang mengerjakan salat itu dinilai dari kehusuannya, Sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yansarifu min salatihi ma kutiba lahu illa nisfuha wa rubuha wa usruha au aqallu min dzalik." Rau Ahmad wa Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang yang telah dia mengerjakan salat itu akan ditulis baginya kecuali ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, bahkan ada yang sepersepuluhnya, bahkan lebih kecil dari itu semua. Ini tergantung kepada apa? Kehusuannya seorang. Sehingga yang namanya ibadah solat ini adalah ibadah yang besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanpa perantara yaitu tatkala peristiwa mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga begitu gencarnya setan senantiasa menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini agar senantiasa mereka dalam ibadahnya selain setan itu melalaikan ibadah hamba-hamba ini kepada Allah juga mengganggu dalam ibadahnya sehingga dalam ya, kita senantiasa diganggu kita akan dinilai solat kita sesuai dengan kehusuan kita maka dikatakan oleh Said Ibnul Musayyib bahwa kekusuhan itu berpangkal pada hati seseorang. Belum nyata lau khosa hadza qalb la khosatil jawarhihu. Seandainya hati ini husuk, ya niscaya anggota badan pun akan husuk sehingga berpangkal pada hati kita. Dan ternyata setan terus akan menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga terkadang yang namanya orang sholat tatkala di luar sholat dia lupa ya ketika sholat dia ingat macam-macam yang tadinya barang, barang hilang ketika sholat ingat oh ternyata barang hilangnya di sana ini adalah setan karena setan senantiasa akan menggoda kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu durat hatta la yasma al adzan tatkala dikumandangkan azan ini setan itu dia lari ya sambil terkentut-kentut ya supaya apa supaya tidak mendengar lafat azan. Ini setan akan lari. Faida kujal azan akbal. Apabila setelah selesai azan, setan kembali lagi. Kemudian tatkala dikumandang komat, faida suiba bis salah ada bara. Faida kudiyat tasbib akbala. Jadi ketika dikumandangkan ikomat, setan pun lari terkentut-kentut ya agar tidak mendengar azan. Ketika selesai kembali lagi setan. Hatta ya al mar'i wa kulu yaqulu uzkur kaza uzkur kaza. Sampai setan itu akan menggoda seorang dia akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Tatkala mungkin dia tidak bisa, maka setan itu akan membuat hamba ini dia lupa. La yadri kam sholla. Sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Sehingga memungkinkan ya kita itu ketika sholat itu ada kelupaan. Baik itu dalam gerakannya. Baik itu dalam e, jumlah rokaatnya itu akan bisa kemungkinan karena setan memang berusaha menggoda kita dalam sholat kita sehingga para ulama menyebutkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idh billah Apabila engkau hendak membaca Quran maka berlindung, berlindunglah kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa tatkala kita membaca setiap surat dalam Al-Fatihah eh, dalam salat yaitu Al-Fatihah hendaknya diawali dengan ta'awud itu dalam rangka penjagaan kita dari gangguan-gangguan setan. Kemudian beliau bersabda, "Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Maka jika salah seorang di antara kalian dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia kerjakan dalam salatnya, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud wa huwa jalis dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Ini dengan adanya perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau bahkan beliau pun mengalaminya. Karena namanya setan, ya. Itu senantiasa menggoda hamba-hamba Allah ini sehingga beliau pun pernah ya salat itu dalam jumlah beliau kurang yang harusnya empat rokat beliau kerjakan menjadi dua rokat tidak lain adalah karena lupa sehingga beliau pun bersabda kepada para sahabatnya dalam riwayat Imam Muslim <clears throat> innama ana basarum mithlukum ansa kama tansuna fa idza nasaitu fadhkiruni sesungguhnya aku itu adalah manusia sebagaimana kalian aku lupa sebagaimana kalian pun lupa maka tatkala aku lupa maka ingatkanlah aku kata beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan lupanya beliau dalam sholat. Sehingga di sana ada syariat yang namanya syariat sujud sahwi. Yaitu sujud sahwi. Kata as asahu As-sahwu disebutkan oleh Ibnu Athir. As-sahwu fisai. Yaitu adalah tarokahu bihauri ilmin. Yaitu lupa dalam satu amalan itu adalah meninggalkan sesuatu dengan sebab karena tanpa sepengetahuannya, yaitu lupa. Maka di sana ada hikmahnya. Lupanya beliau nanti akan kita baca hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau pernah lupa dalam sholatnya ini menjadi kenikmatan bagi kita. Sing Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah belum menyatakan kana sahun nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah Minta tamami ni'matillah azza wa jalla ala ibadih. Lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat ini menunjukkan sempurnanya kenikmatan kenikmatannya Allah atas hambanya. Wa ikmali dini dan menunjukkan sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Liyaktadu bihi Yasrahu lahum minas sahwi sehingga mereka umatnya ini akan mengikuti kepada beliau tatkala mereka lupa dalam solatnya inilah yang disebut oleh beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menunjukkan sempurnanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebab apa yang telah di, uh, terjadi pada beliau ini besar kemungkinan terjadi pada kita karena kita sebagai manusia yang kita lupa. Kadang kita lupa. Maka termasuk kenikmatan sehingga dalam pelaksanaan syariat ini kita tinggal mengikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam melaksanakan syarat Allah Subhanahu wa taala hikmah di antara kekeliruan beliau Lupanya beliau dalam mengerjakan sholat ini menjadi syariat bagi agama ini. Ini menunjukkan kenikmatan bagi kita sebagai umatnya. Sehingga tatkala kita lupa, sudah ada contoh yang dikerjakan oleh Nabi bagaimana seharusnya yang dilakukan ketika seorang itu lupa dalam sholatnya. Sehingga kaum muslimin rahimahumullah. Karena ini yang namanya lupa terjadi dimanapun kita dalam beramal. Seperti dalam sholat. Ini pun kita bisa lupa. Sehingga kita lihat bagaimana syariat yang dituntunkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang itu lupa dalam sholatnya. Bahwa tentang hadis-hadis yang teriwayatkan tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini ya adalah sujud dua kali sujud sebagaimana disebutkan oleh beliau tadi fal yasjud sajdataini maka hendaklah sujud dengan dua kali sujud bacaan sujud sahwi ini sama dengan bacaan sujud tatkala salat hanya saja di antara dua sujud tidak ada bacaan apapun Disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi imma dzur wa imal asr. Fasalama fi ra'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat salah satu di antara dua salat yaitu imma zuhur ataupun al-asar. Fasalama fi rokatain. Maka beliau salam di rokat yang kedua. Ini terjadi, ya. Thumma ada jut'an fi kiblatil masjid fastanada ilaiha. ilaiha. Kemudian beliau bangkit dari tempat sholatnya Kemudian beliau mengarah di arah kiblat masjid. Beliau bersandar pada sebuah tiang. Wa kharaja syar'an an-nas. Manusia mereka bersegera keluar. Faqama dzul yadain maka berdirilah dzul yadain. Faqala ya Rasulullah Wahai Rasulullah apakah telah dikosor sholat? Ya. Amnasaita atau ataukah engkau itu lupa? Karena beliau sholat dua rakaat sehingga para sahabat ya ketika itu Abu Bakar kemudian Umar keduanya canggung mau bertanya kepada Rasul sehingga Zuljadain ini ya dia bertanya kepada Rasulullah SAW apakah sudah dikosor salat atau engkau lupa. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Maka Nabi pun melihat ke kanan kiri. Faqal maka beliau bersabda, "Ma yaqulu dzul yadain?" Apa yang telah dikatakan oleh dzul yadain ini? Apakah dia benar ucapannya? Qalu sadaq. Kata para sahabat benar. Artinya berarti Rasulullah ketika sholat, beliau itu yakinnya berapa? Empat rokaat. Ternyata beliau mengerjakan dua rokaat. Ketika ditanyakan apakah benar Zuljaden ini mengatakan Rasulullah itu sholat dua rakaat, ya, maka beliau pun fasolla rakaat ini wasalama, summa kabaro, summa sajada, summa kabaro, rofa rofa summa kabaro wasajada summa kabaro warofa maka beliau sholat dua rakaat kemudian salam Salam salam assalamualaikum kanan kiri kemudian beliau takbir dan sujud ketika sujud beliau takbir duduk kemudian beliau takbir lagi untuk sujud kemudian beliau takbir lagi untuk duduk kemudian beliau salam ya ini yang dipraktekkan oleh beliau SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Ini terjadi ketika seorang dia kurang dalam sholatnya. Maka mengerjakan sujud sahwi ini adalah setelah salam. Ya. Para ulama menyebutkan tentang masalah kapan sujud sahwi itu dikerjakan apakah setelah salam ataukah sebelum salam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa perkara eh, masalah ini, perkara ini itu wasi. Luas. Artinya seorang yang dia sujud sebelum salam itu boleh. Sujud setelah salam juga boleh. Adapun sebagian lagi menyatakan pengamalannya, praktek mengamalkan sujud sahwi itu sebagaimana yang Rasulullah telah praktekkan. Memang kadang beliau pernah sujud sebelum salam dan pernah sujud setelah salam. Kapan itu dilakukan? Maka nanti akan kita baca hadis-hadisnya. Kemudian disebutkan Dalam riwayat yang lain yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Ibrahim zada au naqas Falamma salama qila lahu ya Rasulullah ahdatha fis salati syai'un qalu solaita kada wa kada fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah fasajada sajataini summa salama kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau sallallahu alaihi wasallam salat kemudian Ibrahim berkata yaitu antara lebih dan kurang ya beliau salam maka dikatakan kepada beliau wahai Rasulullah apakah telah terjadi perubahan dalam sholat. Mereka menyatakan sholat kada wa kada. Engkau sholat begini dan begini. Maka beliau kemudian menghadap kiblat dan sujud dua kali. Sujud kemudian beliau salam. Ya, ini beliau kerjakan ya sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Sehingga di sini dua riwayat ini menunjukkan sujud sawi itu bisa dikerjakan sebelum salam ataupun setelah salam. Maka belum menyatakan innama mana basrun ansa kama tansuna faida nasaitu fadakiruni Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian. Aku lupa, aku lupa sebagaimana kalian pun lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Kemudian beliau sebutkan, "Wa idza sakka ahadukum fi sholati falyataharra shawab falyutimma alaih thumma liyasjud sajdataini." Wa fi riwayatin thumma yusallim thumma yasjud sajdataini. Wa fi ba'd riwayat annahu shalat khamsan. Maka belum menyatakan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah memilih yang lebih benar, yang lebih yakin. Kemudian sempurnakanlah sholatnya, kemudian sujud dua kali, sujud. Dalam riwayat lain sebutkan kemudian beliau salam, kemudian beliau sujud dua kali, sujud. Diterangkan dalam riwayat lain bahwa beliau sujud ini adalah karena beliau sholat zuhurnya lima rakaat. Sehingga beliau ketika diingatkan bahwa engkau sholat begini-begini, beliau tidak menambah sholatnya, tapi hanya beliau sujud ya dua kali sujud kemudian salam. Kau muslimin rahimahumullah. Sehingga dalam pembahasan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu rahimullah di dalam risalah fi sujudi sahwi belum menyebutkan bahwa sujud sahwi ini ada tiga sebab. Wa asbabuhu thalathah. Az-ziyadah, wa naqs, wa syak. Sujud sahwi itu ada tiga sebab. Yang pertama adalah karena lebih dalam rokaatnya. Yang kedua adalah karena kurang dalam jumlah rokaatnya. Dan yang tiga adalah karena syak, yaitu ragu. Berapa yang dia sudah kerjakan. Yang pertama adalah azjadah. Bahwa tatkala seorang dia sholat, kemudian dalam sholatnya, ya, itu dia menambah jumlah rukuknya atau sujudnya ya yang tak kala dikerjakan dengan sengaja ya maka itu adalah batal solatnya yang namanya sahwi <clears throat> atau namanya lupa ini bisa terjadi ya meninggalkan sebagian rokaat tadi itu as, apa an kurang atau menambah dalam rokaatnya disebutkan <clears throat> dalam hadis yang barusan kita baca bahwa beliau sholat zuhur itu berapa rakaat? Lima rakaat. Maka ini adalah beliau menambah dalam rakaatnya itu karena lupa. Adapun menambah jumlah rakaat dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang terjadi dalam lupa itu bisa dalam rukun-rukun sholat bisa dalam kewajiban-kewajiban sholat, bisa dalam sunnah-sunnah sholat. Maka yang akan kita bahas adalah yang pertama tadi adalah az-ziyadah. Itu seorang yang menambah dalam sholatnya. Maka hendaknya dia disyariatkan sujud sahwi. Kemudian sebab yang kedua adalah an-naqs yaitu kurang. An-naqsu ini bisa terjadi pada al-arkan, naqsul arkan, kurang dalam mengerjakan rukun-rukun salat. Ya. Seperti seorang dia itu lupa dalam mengerjakan salah satu dari dua sujud. Itu bisa terjadi di sudut pertama, kemudian dia langsung bangkit. Ya, ini bisa terjadi. Adapun anasul sul arkan yang dimaksud di sini adalah selain dari takbiratul ihram. Karena kalau dia lupa takbiratul ihram, berarti dia sholatnya tidak sah. Ya, karena yang namanya takbiratul ihram disebut dalam hadis bahwa tahrimuhat takbir wa tahlil wa taslim. Pengharamannya dari segala perbuatan itu adalah takbiratul ihram. Sehingga setelah takbiratul ihram tidak boleh seorang itu berkata, berbicara ya. Karena itu sudah masuk dalam salat. Sehingga tatkala seorang meninggalkan rukun seperti tadi ya, dia lupa ruku ketika sudah baca suratan dia langsung sujud ya atau bisa juga dia itu bangkit atau duduk di antara dua sujud ya kemudian dia tasyahud awal padahal belum masuk uh, apa namanya dia bangkit dari tasyahud awal harusnya dia tasyahud awal ini juga terjadi ya namanya lupa itu kapanpun terjadi. Sehingga di sana ada syariat adanya berjamaah dalam sholat itu si makmum itu mengingatkan disebutkan dalam riat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu li, li, lirjal wa tasfiku linisa tasbih ucapan subhanallah itu bagi para makmum laki-laki untuk mengingatkan ketika imamnya lupa dan tepuk tangan ini bagi kaum wanita ketika imamnya lupa dan tepuk tangannya itu bukan tepuk tangan seperti ini telapak tangan dengan telapak tangan tapi punggung telapak tangan dengan telapak tangan ya bukan tepuk tangan seperti ini tapi punggungnya dengan telapak tangannya kemudian kaum muslimin rahimahumullah, kemudian pula terjadi pula kurang dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban salat. Ini tatkala dikerjakan dengan sengaja, kata beliau Syaikh Ibnu Taimin, ini juga batal salatnya. Namun tatkala lupa ya, maka tidak mengapa. Namanya lupa ya. Kemudian sebab yang ketiga adalah syak. Itu ragu. Ragu berapa jumlah salat yang telah dia kerjakan. Ragu ini ada dua macam. Sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam riwayat tadi yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai belum menyatakan wa idza dukum falyataharras as-shawab. Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, maka berpegang kepada yang benar artinya yang yakin atau dalam red lain disebutkan mas taikona apa yang dia yakini sebagaimana sebutkan hadis dari Abu Sa'id al hudri Rasulullah bersabda idza saka ahadukum fi salati falam yadrikam kam shalah am arba'an fal yatrah as-shalah as-sak Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia ragu antara empat atau tiga itu ragu. Ya, kalau tadi yang pertama antara tiga empat, dia yakin oh saya baru tiga sehingga dia nambah satu. Yang kedua adalah ragu tapi ragu tidak ada keyakinan antara tiga atau empat. Maka dalam riwayat lain disebutkan adalah supaya dia berpegang kepada yang sedikit. Ya, tatkala di rokat ketiga dia ragu. Ini saya tiga atau empat. Tidak ada keyakinan salah satunya, maka dia memilih yang tiga. Sehingga nambah satu rokaat, ya. Kemudian supaya dia sujud, ya, sujud sebelum salam. Nanti kita kita akan di akhir kita simpulkan kapan sujud sahwi sebelum salam dalam kondisi yang kayak apa dan kapan sujud sahwi setelah salam. Apabila ternyata kok benar ya dia itu sujud baru tiga rakaat kemudian dia nambah satu rakaat maka itu sebagai penggenapnya. Tapi kalau ternyata yang benar adalah dia sudah empat rakaat ketika nambah menjadi lima rakaat maka kata beliau terhiman li syayatin itu sebagai terhim penghinaan kepada setan kata roham itu artinya ilsaqan ya li anfihi roham yaitu fiturab yaitu menempelkan hidungnya ke tanah artinya dihinakan ya ketika memang terjadi ternyata yang benar dia sudah empat rokat kalau ditambah satu menjadi lima berarti itu terhiman li setan sebagaimana setan juga menyebutkan yaitu Umar bin Adam bisujud fasajada walau jannah anak Adam mereka diperintahkan sujud maka mereka sujud maka baginya surga Wa umirtu bisujud fa abaitu waliyan nar. Sementara aku diperintahkan sujud, aku menolak kata setan, maka bagiku neraka. Ini terhiman sebagai penghinaan kepada setan, perendahan kepada setan ketika seorang ternyata menjadi lima rakaat karena dia ragu dalam sholatnya. Sehingga dari hadis-hadis yang kita baca bahwa kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Ibnu rahimullah yaitu sujud sahwi. Sebenarnya pembahasannya agak panjang cuma waktu sudah hampir insyaallah kita uh, pada kesimpulannya ya bahwa sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam ya, sujud sawi yang dikerjakan sebelum salam itu ada pada dua tempat. Yang pertama adalah apabila dia kurang dalam sholatnya. Baik itu termasuk pula meninggalkan tasyahud awal. Ya, termasuk dari kurang. Itu sujudnya sebelum salam setelah selesai tahiyat takbir sujud takbir duduk takbir lagi sujud takbir lagi duduk kemudian salam kemudian tempat yang kedua ya yang ini sujud sebelum salam yang pertama tadi adalah karena kurang dalam sholatnya yang kedua adalah ragu dalam jumlah rokaatnya tetapi tidak ada keyakinan di salah satunya tadi ya dia sudah sholat tiga rokat atau empat rokat kan ragu nggak ada keyakinan maka sujud sebelum salam ini dua tempat kemudian sujud cahu yang dikerjakan setelah salam ini juga ada dua tempat yang pertama adalah seorang yang dia menambah ada tambahan ya entah mungkin jumlah rokaatnya ya entah mungkin dia sujudnya dalam satu rokaat tiga kali ya kan ada tambahan intinya ada tambahan maka ini sujud setelah salam setelah salam takbir sujud takbir duduk takbir sujud takbir duduk kemudian salam lagi kemudian yang kedua adalah ragu dalam sholat ya dalam jumlah sholat yang ada keyakinan dalam salah satu itu uh, salah satu dari kedua dua keraguan kalau tadi sebelum salam ini ragu sudah tiga atau empat gak ada keyakinan tapi yang yang setelah salam adalah dia ragu tapi oh saya baru tiga tapi ada keraguan ya maka ini sujudnya setelah salam Kaum muslimin rahimakumullah. Ini diantara kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah ya dalam masalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam adalah karena adanya kekurangan. Kemudian yang kedua, karena ada keraguan keraguan tapi tidak ada keyakinan dalam dua keraguan tadi. Sujud setelah salam adalah karena adanya ziyadah, adanya tambahan dan adanya keraguan keraguan tapi yakin pada salah satunya. Kemudian dalam masalah sholat berjamaah, tatkala imamnya lupa, kemudian si makmum adalah kewajibannya mengingatkan. Ketika seorang, ketika ditahyat atau ditasyahud awal, dia bangkit berdiri, ya, karena lupa, harusnya tasyahud awal dia bangkit sebelum dia berdiri mantap maka hendaknya dia kembali duduk dan tidak ada syariat atau kewajiban bagi untuk sujud sahwi tapi kalau sudah terlanjur berdiri sudah mantap maka lanjutkanlah kemudian apa dia sujud sahwi ya dia sujud sahwi yaitu sebelum salam karena ada kekurangan ada nakas ada kekurangan yaitu dia meninggalkan tasyahud awal. Adapun makmum ketika sudah diingatkan imamnya dia tetap berdiri maka ikuti. Ya, jangan kemudian imamnya bangkit, dialah ini saya yakinnya makmumnya yakinnya tasyahud awal kemudian tasyahud sendiri tidak boleh, harus dia ikut ya. Berdiri bersama imam. Tapi berbeda ketika imam menambah rokaat. Ketika sholat isya misalnya empat rakaat kok imamnya setelah empat rakaat tidak tasyahud awal akhir tapi bangkit sudah diingatkan maka si makmum tidak mengikutinya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimullah yaitu <clears throat> tatkala imam dia sholat lima rakaat maka makmum tidak mengikutinya dengan keyakinan makmum itu adalah keyakinannya empat rokaat atau di rokaat yang keempat. Sehingga kata beliau, lam yajus lil masbuk mutabatuhu fiha li'anna na'lamu annaha ghairu mahsubah lil imami wa anu ghalitun fiha. Tidak boleh ya bagi seorang yang masbuk itu atau makmum untuk mengikutinya karena dalam keadaan imam itu salah ya Berbeda kalau tahajud awal.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 Assalamualaikum warahmatullahi